Adan awal waktu. Maka ini fikih adan hei yang punya masjid. Hei yang punya masjid ada fikih adan. Wajib bagi pengurus masjid yang digaji. Kecuali pengurus masjid yang gratis. Yang sukarela. Wajib bagi pengurus masjid yang mendapatkan gaji untuk memperhatikan awal waktu dan menyuarakan azan di awal waktu. Kalau tidak haram gajinya. Coba ini. Karena apa? Dia itu dibayar untuk yurokibul wakat memperhatikan waktu. Karena apa? Ditunggu oleh orang yang ada di kiri kanan masjid. Dan adhannya awal waktu. Dan yang punya menara. Kalau ternyata engkau ketiduran terlambat. Setengah jam apa? Jangan diangkat di atas menara adhanmu. Sebab menjadi fitnah. Jadi kalau azan tidak di awal waktu jangan diangkat tinggi di atas menara. Memang hukumnya setiap kita melakukan sholat fardu disunahkan azan. Tapi azan yang diangkat di atas menara itu bukan azan yang terlambat. Coba jam 5 azan asar di atas menara. Allahu Akbar, Allah. Bingung orang dipikir sudah maghrib. Karena usatnya masih pergi ustadznya tukang azannya atau imamnya. Karena biasanya itu yang double itu. Biasanya tukang azan, imam sekaligus jadi makmum dia itu biasanya. Biasanya begitu ada musola-musola. Makanya adanya telat nih. Tukang adannya dia, imamnya dia, ikan ikomat dia, makmumnya juga di. Allah Akbar sama jin di belakangnya. Azan awal waktu. Nah ini kadang ada urusannya dengan orang puasa, orang sholat. Baik.